Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya di dalam surganya sebagaimana Allah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan kali ini kita akan kaji bersama sebuah kitab tafsir yaitu Aisaru At-Tafasir li Kalamil Aliyil Kabir karya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi hafizahullahu taala dan akan kita pelajari juz yang terakhir ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah juz yang ke-30 juz amma insyaallah akan kita pelajari ya sebagian daripada apa yang ada di juz amma walaupun antum semuanya pegang satu juz penuh ya cuman melihat waktu dua hari ya wallahu alam apakah bisa selesai atau tidak tapi bismillah ya kita akan kaji bersama kitab ini Aisaru At-Tafasir li Syekh Abi Bakar Jabir Al-Jazairi hafizallahu taala. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Manhaj para ulama di dalam mempelajari kitab tafsir itu dimulai dari kitab tafsir yang paling ringkas. Ya, dimulai dari yang paling ringkas. Dan di antara yang memudahkan kita untuk para pemula di dalam mempelajari tafsir adalah kitab yang kita sedang berada bersamanya yaitu aisyaru At-Tafasir. Di antaranya juga kitab Syekh Sa'di ya, Taisir Karimir Rahman atau sering disebut dengan tafsir As-Sa'di. Ya, itu juga sangat memudahkan sekali untuk para penuntut ilmu, para pemula di dalam tafsir. Kemudian menginjak pada tafsir yang berikutnya yang lebih ya mendalam tafsir Ibnu Katsir ya rahimahullahu taala atau ringkasan-ringkasannya ada beberapa ya ringkasan-ringkasan dari tafsir Ibnu Katsir itu sudah mulai membahas ya lebih lebih mendalam lagi dan kemudian tafsir-tafsir yang besar seperti tafsir At-Tabari dan tafsir Al-Qurtubi dan yang lain yaitu tafsir-tafsir yang besar tapi apa yang sedang kita bersamanya yaitu tafsir Aisyaru atau tafasir ini adalah tafsir yang sangat sistematis sangat mudah Insya Allah untuk kita pelajari ya di mana manhaj beliau ya mengumpulkan beberapa ayat ya atau satu surat itu kalau agak panjang itu dipisah-pisah. Kalau suratnya panjang, ya ayatnya juga panjang, mungkin tiga ayat, empat ayat, ya. Kemudian beliau jelaskan dimulai dari syarhul kalimat, beliau menjelaskan kosakata atau penjelasan dari setiap kata-kata yang ada di dalam ayat-ayat tersebut. Ya, kemudian beliau menjelaskan al-ma'nal ijmali atau makna ayat. Penjelasan tentang makna ayat secara umum ya dijelaskan dalam makna ayat. Kemudian ditutup yang ketiga terakhir yaitu dengan hidayatul ayat. Yaitu petunjuk atau pelajaran yang bisa diambil dari <clears throat> ayat-ayat tersebut. Ini metode beliau dalam ya menafsirkan ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an, ya surat-surat yang ada dalam Al-Qur'an dengan beliau uh, kelompok-kelompokkan ya atau beliau potong-potong sesuai dengan kebutuhan. Ikhwani fillah azan ya Allah wa Ya, beliau Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Ya, beliau sudah sepuh ikhwani fillah rahimakumullah. Ya, sudah tua ya. Tatkala kami di sana itu ya beliau sudah sudah putih rambutnya, sudah putih jenggotnya ya, sudah tua sekali. Saya lihat di biografi beliau atau sekilas tentang biografi beliau, beliau kelahiran 1921. Ya, kalau sekarang berarti sudah 95 tahun kayaknya ya. Ya, sudah sudah tua sekali dan ternyata beliau ya dimulai dari menuntut ilmunya di kota beliau, di kampung beliau di Aljazair ya dan kemudian sekeluarga beliau hijrah bersama dengan keluarganya ke kota Madinah dan kemudian melanjutkan belajar di Madinah bersama dengan para masyayikh yang ada di Masjid Nabawi dan beliau lanjutkan dengan mengajar ya mendapatkan izin beliau mengajar di Masjid Nabawi itu sebelum ya Jamiah Islamiyah ya itu didirikan beliau sudah mengajar di Masjid Nabawi ya sebelum uh, Universitas Islam Madinah itu didirikan. Beliau sudah mengajar di Masjid Nabawi sehingga beliau termasuk pengajar yang pertama di Jamiah Islamiyah. Ya, dan halakoh beliau di Masjid Nabawi ya, Masya Allah ya banyak yang hadir dan beliau mengajarkan ini kitab tafsir ini. Ya, beliau mengajarkan tafsir. Ikhwani fillah azan ya Allah wa iyyakum ya. Itu kelebihan daripada kitab yang kita sedang berada bersamanya yaitu kitab Aisyar Tafasir di mana beliau ya menggunakan manhajnya dengan begitu mudah untuk sampai pada para pemula dalam tafsir ya para tulabul ilm yang masih awal dalam pelajari tafsir dengan uh, metode beliau yang sangat mudah yaitu syarhul kalimat kemudian makna ayat dan terakhir adalah hidayah itu hidayatul ayat Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum kita mulai dari surat An-Naba yaitu surat Makkiyah yang jumlah ayatnya adalah 40 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim alladhi hum fihi mukhtalifun. Ya, tentang apa mereka bertanya-tanya yaitu tentang berita besar di mana mereka saling ya berselisih. Mereka berbeda pendapat, berselisih tentang berita besar tersebut. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Sungguh mereka akan mengetahui tentang berita besar tersebut. Dan diulang kembali dan sungguh mereka akan mengetahui Alam naj'alil arda mihada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tanda-tanda akan adanya hari kiamat, berita besar tersebut. Bukankah kami telah menjadikan bumi ya sebagai mihadan, sebagai tempat mereka ya berpijak. Wal jibala autada, kami jadikan gunung-gunung sebagai uh, penguat ya wa khalaqnakum azwaja dan kami ciptakan mereka saling berpasang-pasangan wa ja'alna naumakum subata dan kami jadikan tidur mereka sebagai ya istirahat wa ja'alna laila libasa kami jadikan malam sebagai selimut wa ja'alna nahara ma'asha kami jadikan siang sebagai tempat Ya mencari ma'isyah, mencari nafkah. Wa banaina fawqakum sab'a ada dan kami bangun di atas mereka langit yang berjumlah tujuh. Wa ja'alna sirajan wahaja kami jadikan ya lentera yang sangat terang benderang. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja dan kami turunkan dari langit ya air yang turun dengan melimpah linukhrija bihi habban wa nabatan. Ya dengannya kami keluarkan ya kami tumbuhkan biji-bijian dan tanaman-tanaman. Wa jannatin alfafa demikian juga kebun-kebun yang rindang. Ikhwani fillah wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Ini surat An-Naba ayat 1 sampai dengan ayat 16. Ya, kita lihat syarhu al-kalimat amma an ayyi syai' tentang apa mereka bertanya-tanya ya tasaalun yasalu ba'du quraish ba'dha ya sebagian Quraisy bertanya kepada sebagian yang lain ya tentang apa mereka saling bertanya anin naba'il azim maja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam minat tauhid wan nubuwah wal ba'ats al akhir yaitu tentang berita besar, berita yang agung yaitu apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari perkara tauhid, kenabian dan juga hari kebangkitan alladhi hum fihi mukhtalifun Mabayna baina musaddiqin wa mukadzibin. Di antara mereka ada yang membenarkan dan ada yang mendustakan. Sayalamun ay akibata takdzibihim inda naz'i arwahihim wa inda khurujihim min kuburihim. Mereka akan mengetahui yaitu akibat dari pendustaan mereka tatkala nyawa-nyawa mereka dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dan tatkala mereka keluar dari kuburan-kuburan mereka. Auta dan tasbutu bihal ardu kama tasbutu al khaymah bil autat yaitu bumi yang menjadi kokoh, menjadi kuat sebagaimana kuatnya kemah dengan eh, penyangga-penyangga yang ada. Subatan ay rahatan li abdanikum yaitu untuk istirahat. Ya, untuk rahah, rehat badan-badan kalian. Libasan satiran bi dhalamihi wa sawadihi. Sebagai selimut artinya adalah menutupi. Ya, sebagai penutup dengan kegelapan dan hitamnya malam. Wajal nan nahar ma'asha dan kami jadikan siang ma'asan. Ya, waktan lil ma'as, waktu untuk mencari ma'isyah, untuk mencari nafkah, kasban wa aklan Ya, untuk mencari pendapatan dan juga untuk mencari makan. dan kawiyatan muhkamatan. Yaitu yang kuat ya dan kokoh al-wahidah syadidah. Mufradnya adalah syadidah wal jamak sidad dan jamaknya adalah sidad. Sirajan wahaja ay dha'u syams wahajan waqadan. Cahaya matahari, ya dha'u itu cahaya matahari, cahaya yang ya ada panasnya, wahajan yang sangat terang, waqadan ya yang menyala. Al-mu'sirat ay as-sahabat allati hana laha an tumtir yaitu mendung awan yang sudah saatnya untuk turun hujan. Kal jariyah al-mu'sir seperti seorang jariyah, seorang wanita al-mu'sir allati dana waktu haidiha yang sudah dekat waktu haidnya. Ya, ini perumpamaan ya. Turunnya hujan dengan mendung yang sangat gelap, <clears throat> awan yang sangat gelap, siap untuk turun hujan, ya diumpamakan di sini al-mu'sirat yaitu wanita yang sudah mendekati waktu waktu haid. Sajajan sobaban yaitu yang sangat deras wajannatin alfafa dan ya kebun-kebun yang multafah yang mengelilingi ya yang sangat lebat Ikhwani fillah rahimakumullahu jami'an ini ya kata-kata yang ada dalam ayat 1 sampai dengan ayat 16 ya beliau jelaskan dalam syarhu al-kalimat dan kemudian beliau jelaskan makna ya tafsir dari ayat 1 sampai 16 tadi ya kita lihat makna ayat yang kita fahami dulu ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah manhaj beliau di dalam menafsirkan ya yang pertama adalah syarhu al kalimat seperti tadi bagaimana beliau menjelaskan per kalimat ya per jumlah kemudian yang kedua adalah makna ayat qauluhu ta'ala amma yatasaalun tentang apa mereka bertanya-tanya an ayyi syai' yatasa'al rijalu quraisy ya tentang apa orang-orang Quraisy mereka saling bertanya al ba'dhum ba'dha mereka saling bertanya di antara mereka innahum yatasaalun an naba'il 'adzim mereka saling bertanya tentang berita yang agung berita yang besar alladhi hum fihi mukhtalifun yang mana mereka saling berselisih innahu ma ja'a bihi Muhammadun minat tauhid. Yang mereka perselisihkan adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perkara tauhid, wa nubuwah, wal ba'ats al akhir. Demikian juga kenabian dan juga hari kebangkitan. Ikhwani fillah azan ya Allah wa iyyakum. Inilah yang di dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan kepada umat, disampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy. Berita yang besar tentang hari akhir, tentang kenabian, tentang hari kebangkitan, ya, tentang kebenaran akan dibangkitkannya manusia setelah mereka mati. Ya ini adalah berita yang besar yang mana mereka tidak percaya, tidak beriman, tidak meyakini perkara tersebut. Qala ta'ala rad'an lahum wa takhwifan. Maka Allah Subhanahu wa taala ya menyampaikan berita tersebut kepada mereka ya untuk menakut-nakuti mereka dan roda untuk membuat mereka jera kalla alamun, sungguh mereka akan mengetahui inda naz'i arwahihim ya tatkala nyawa mereka dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwani fillah rahimakumullahu jami'an, keadaan di mana ya iman sudah tidak bermanfaat. Ya, iman sudah tidak bermanfaat, taubat sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan tatkala nyawa sudah sampai di mana? Sudah sampai di kerongkongan. Tatkala Firaun mengatakan Ya aman tu bi Musa. Aku beriman kepada Tuhannya Musa. Diterima tidak ikhwani? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nyawa mereka sudah sampai di kerongkongan. Nyawanya Firaun sudah sampai di kerongkongan. Sehingga setiap nyawa akan beriman pada Allah Subhanahu wa taala namun keimanan tersebut yang tidak bermanfaat. Kalau saya alamun sungguh mereka akan mengetahui. Ya, mengetahui apa? Ternyata mengetahui kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang pertama adalah ketika naz'i arwahihim. Tatkala ruh-ruh mereka ya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Akibata takdzibihim li rasulina wa inkarihim li tauhidina wa liqa'ina Ya, karena akibat dari pendustaan mereka kepada Rasul kami dan ingkarnya mereka kepada mentauhidkan kami dan perjumpaan dengan kami, perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akibat dari kekufuran mereka ya sehingga mereka tidak diterima keimanan mereka. Tatkala sudah sampai di kerongkongan mereka, nyawa-nyawa tersebut dan kemudian beriman pada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma kalla sayalamun, kemudian diulang kembali, ditegaskan kembali sungguh mereka akan mengetahui. Ya, yauma yub'atsun min kuburihim, tatkala mereka dibangkitkan dari kubur-kubur mereka wa yuhsyaruna ila nari jahannam dan mereka digiring ke neraka jahannam. Dalam keadaan demikian mereka sadar, mereka beriman, tetapi tidak bermanfaat keimanan mereka. Ya. Di hari kebangkitan tatkala seluruh manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburan-kuburan mereka ya sebagaimana tumbuhnya biji-bijian ketika turun hujan yang lebat dan kemudian tumbuh maka manusia pun demikian Allah turunkan hujan kemudian akan tumbuh setiap dari kita setiap manusia akan terbentuk dengan jasad yang sempurna dan kemudian roh dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jasadnya masing-masing dalam keadaan demikian mereka semuanya sadar mereka beriman ya mereka menyesal tetapi itu tidak tidak bermanfaat mereka akan digiring ke dalam neraka jahanam hina la yanfa'uhum ilmun tatkala ya kesadaran mereka keimanan mereka itu sudah ilmu mereka dengan kebenaran itu sudah tidak bermanfaat lagi wala yusdihim iman ya keimanan pun sudah tidak memberikan manfaat kepada mereka. Ikhwani fillah azani Allah Inilah ya keutamaan orang-orang yang beriman yang Allah berikan mereka hidayah. Mereka sadar penuh bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka. Yang tauhid rububiyah ada pada mereka. Ya, ditambah lagi dengan tauhid uluhiyah bahwa mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, asma wa sifat, ya. Maka sungguh ini adalah satu kemuliaan satu karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan kita Islam, iman, hidayah, ya, petunjuk maka sungguh satu ya karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu ta'ala alam naj'alil arda mihada dan firman Allah Subhanahu wa taala alam naj'alil arda mihada Bukankah telah kami jadikan bumi sebagai tempat hidup kalian? Al-ayat فذكر تعالى من مظاهر القدرة والعلم والرحمة والحكمة Ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mazahir, tanda-tanda, bukti-bukti al-qudrah tentang kekuatan Allah, kemampuan Allah, wal ilm, ilmu Allah. Wal rahmah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wal hikmah, Allah tampakkan pelajaran dan hikmah ma yujibul iman bihi yang seharusnya dengan ini semuanya seorang akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wa bitauhidihi wa rasulihi dan juga mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjadikannya ya beriman kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam wa liqaihi demikian juga bukti akan adanya perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lau kana al-qaumu yaqilun. Seandainya mereka adalah orang-orang yang berakal. Ya ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Ya apa yang disebutkan di awal-awal dari surat An-Naba ini ya bukti tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, kemampuan Allah Subhanahu wa taala ya rahmat Allah Subhanahu wa taala, hikmah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini semuanya. Ya, Allah sebutkan tentang bumi, tentang gunung-gunung, ya, dijadikan manusia berpasang-pasangan. Allah berikan tidur untuk istirahat, ya, siang dan malam. Kemudian Allah ciptakan langit ya yang sangat kokoh. Allah hiasi langit dengan matahari yang menerangi ya bumi dengan begitu terang. Ya. Kemudian Allah turunkan hujan dengan begitu deras untuk kehidupan manusia, kehidupan makhluk semuanya. Ya. Kemudian tumbuh-tumbuhan yang ya hidup dengan hujan tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tanda yang sangat kuat bagi orang-orang yang berakal bahwa itu semua ada yang mengaturnya, ada yang menghendaki, ada zat yang maha mampu untuk mewujudkan itu semuanya. Ikhwani fillah azani Allah wa Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala sering sekali menyebutkan ini tentang penciptaan langit dan bumi. Ya, kemudian makhluk-makhluk yang ada di langit, makhluk yang ada di bumi. Ya, kemudian juga yang ada di antara keduanya. Ya, ciptaan-ciptaan yang ada di antara keduanya, di antara langit dan bumi. Ya, Allah banyak sekali menyebutkan ini semuanya karena itu adalah keajaiban yang sangat besar yang tidak akan ada habisnya sampai datangnya hari kiamat. Ya, tatkala manusia bisa ya menciptakan satu ya kecanggihan begitu ya, banyak manusia yang terheran-heran ya di dunia teknologi, di dunia elektronik dan yang lainnya yang mungkin dianggap canggih begitu ya. Manusia heran dengan yang seperti itu. Ya, padahal itu adalah bagian kecil sekali daripada ya, bumi. Bagian kecil daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah banyak sekali mengajak kita semuanya untuk berpikir tentang ciptaan Allah yang begitu besar. Ya, langit yang begitu kokoh. Ya, bagaimana kita tahu perjalanan. Jarak antara bumi dengan langit yaitu 500 tahun perjalanan. Tebalnya langit pun demikian, 500 tahun perjalanan. Jarak langit yang pertama dengan yang kedua demikian juga 500 tahun perjalanan. Terus demikian. Ya. Betapa agungnya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Terlebih langit dia. Ya. Kemudian makhluk yang paling besar adalah arsy Allah Subhanahu wa taala ya sampai langit yang ketujuh kemudian di atasnya ya ada ma ya ada bahtera yang sangat luas dari dasar lautan tersebut sampai ya permukaannya itu juga sama 500 tahun perjalanan itu di atas langit yang ketujuh kemudian arus Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk Allah yang paling ya paling di atas ya sebagai atap untuk seluruh makhluk Ya, begitu agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keagungan tersebut, kehebatan tersebut itu tidak akan ada habisnya sampai datangnya hari kiamat. Ya. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar, maka Allah sering sebutkan tapi manusia lalai untuk berpikir ya, hal-hal yang demikian. Ya, bahkan Allah sebutkan terhadap penciptaan diri kita masing-masing. Ya, tentang penciptaan diri kita, badan kita, fisik kita bagaimana? Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya yang kita tidak tahu ya bagaimana tentang diri kita, apa yang ada dalam diri kita, bagaimana keadaannya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu itu semuanya. Ya. Ikhwani fillah azani Allah <clears throat> ini tanda-tanda yang Allah sebutkan ya di dalam surat An-Naba beberapa yang Allah sebutkan di sini di mana itu menjawab dari pertanyaan yang pertama, apa yang mereka saling bertanya tentang adanya hari kebangkitan, hari kiamat. Ya, apakah itu mungkin terjadi ketika semuanya sudah mati, semuanya sudah rusak, sudah hancur semuanya, kemudian akan terjadi hari kebangkitan? Ya, itu yang terjadi di benak mereka orang-orang kafir Quraisy. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, ketika Allah mampu menciptakan ini semuanya, Ya bahkan Allah menciptakan langit dan bumi dalam kurun waktu berapa lama? Enam hari ya, fi ayam Dalam kurun waktu enam hari. Atas hikmah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah menciptakannya dalam kurun waktu enam hari dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita pelajari tentang sempurnanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala maka kita akan mendapati betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Betapa mudahnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini semuanya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa akan ada hari kebangkitan. Ya. Kemudian dengan akal mereka sesuatu yang tidak mungkin maka ya, sungguh mereka tidak berakal. Ketika Allah menciptakan pertama kali yang sebelumnya tidak ada sama sekali kemudian ada, itu mudah buat Allah, tidak ada sulit buat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian Allah ya menghidupkan kembali sesuatu yang sebelumnya sudah ada. Ya, Allah hidupkan kembali, Allah ciptakan kembali, maka sungguh sangat sangat mudah. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, ini yang kemudian menjawab ya pertanyaan-pertanyaan mereka orang-orang kafir Quraisy. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah jami'an. Selanjutnya alam naj'alil arda mihada ay firasan wa wita'an lil hayati 'alayha Allah jadikan bumi sebagai firas sebagai tempat yang datar, yang rata untuk ditempati wita'an sebagai tempat mereka berpijak lil hayah 'alayha untuk hidup di atasnya. Allah mudahkan bumi untuk kehidupan kita. Ya. Perjalanan jauh mudah ditempuh. Ya, dari satu kota ke kota yang lain, dari satu ya pulau ke pulau yang lain. Allah mudahkan semuanya. Ya, tidak terbayang kalau kemudian semuanya isinya adalah jurang dan tebing semua misalnya. Ya, bagaimana hidup di atasnya? Maka sungguh sangat sulit. Padahal Allah mudah untuk menciptakan apapun bentuknya, tetapi Allah siapkan bumi untuk kehidupan manusia. Ya. Wahal yatim hada biduni ilmin wa kudratin. Ya, mungkinkah ini semuanya terjadi tanpa kekuatan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Tanpa ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Wal jibala autada. Allah jadikan gunung sebagai ya pengikat bumi sebagai pasak ya pengikat bumi tasbutul ardu yang dengannya bumi menjadi kuat fayamanun ala hayatihim minal maidan usukuti kulli binain ya sehingga manusia merasa aman ya dari keberadaan bumi kokohnya bumi ya tidak jatuhnya satu tempat ke tempat yang lain gunung yang kemudian ya hancur, ambrol misalnya. Tidak dikhawatirkan demikian. Wa khalaqnakum azwaja. Al-khalqu madhar min madahiri al-qudrah. Wal ilmu wa kaunuhum azwajan madhar min madahir al-hikmah wal rahmah. Ya, inilah ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia berpasang-pasangan. Bahkan Ya makhluk Allah Subhanahu wa taala Allah jadikan berpasang-pasangan. Maka ini tanda-tanda rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kudrah Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan Allah Subhanahu wa taala, ilmu Allah Subhanahu wa taala, hikmah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Allah jadikan mereka berpasang-pasangan. Ya sehingga satu generasi digantikan generasi yang berikutnya ya dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala karena mereka berpasang-pasangan wa ja'alna naumakum subata kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan tidur kalian ya sebagai subatan rahatan abdanikum istirahat ya badan-badan kalian ikhwani fillah rahimakumullah jami'an ya Seorang yang tidak bisa tidur, ya dalam kurun waktu yang sangat lama, dia tidak akan tahan. Ya pasti akan jatuh sakit. Ya semakin lama semakin membahayakan, bahkan bisa sampai pada bisa sampai pada kematian. Ya maka Allah jadikan tidur sebagai istirahat untuk badan kita. Terasa capek, penat, ya letih. Dengan istirahat tidur, subhanallah, bangun dalam keadaan ya seger, siap kembali untuk beraktivitas. Maka ini adalah keagungan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat pada kita yang namanya nikmat tidur. Wa ja'alna al-laila libasan satiran bidholamihi. Demikian juga malam. Ya Allah jadikan siang dan siang dan malam ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu jami'an. Allah sebutkan ya keagungan malam. Ya dahsyatnya malam. Di mana dengan malam tersebut ya manusia beristirahat. Ya bisa merebahkan badan mereka, istirahat dengan tenang. Ya. Semua aktivitas terhenti, terdiam semuanya, semuanya tidur, istirahat semuanya. Ya. Dalam keadaan demikian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa itu adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan perkara yang sepele. Ya, dianggap kalau semua waktu adalah siang, ya tidak ada malamnya sama sekali. Apa yang terjadi? Ya. Sulit untuk mengetahui pergantian hari, ya. Sulit untuk mengetahui ya kapan harus istirahat, kapan harus ya bekerja, beraktivitas, tidak ketahuan kecuali dengan adanya dengan adanya malam. Wajalna nahar ma'asan lil ais kasban lahu wa tamattu'an bihi. Allah jadikan siang agar mereka mampu mendapatkan ma'isa, mendapatkan nafkah. Ya, dan mereka bisa menikmati kehidupan dengan adanya siang yang terang benderang. Wa banaina fawqakum sab'an sidada. Allah ya bangun di atas kalian tujuh langit yang sangat kokoh samawatus sab'u asyadidah al-qawiyah al-bina ya tujuh langit yang sangat keras yang sangat kuat bangunannya latafna walatazul tidak akan hilang ya tidak akan sirna illa ila an ya'zana huwa subhanahu wa ta'ala bizawaliha kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat tatkala langit dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan pecah dan terbelah. Wa ja'alna sirajan wahaja wa huwa syamsu al-musyriqah al-mudhi'ah. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan sirajan wahaja, lentera yang sangat terang benderang, yaitu matahari yang bersinar dengan terang. Wa anzalna minal mu'sirat ay sahabat dan kami turunkan dari langit yaitu awan sahabat allatihana laha antum tir yang sudah saatnya untuk turun hujan. Tasbihan laha bil jariyah. Allah serupakan dengan jariyah dengan seorang wanita. Al-mu'sir allati qarabat al-haidha ma'an sajaja. Ya, yang sudah mendekati waktunya untuk ya haid yaitu perumpamaan ma'an sajaja air yang turun dengan deras sobaban yang dituang dengan begitu keras wabilan ya yang sangat deras wadalika linukhrija bihi habban wa apa hikmah daripada hujan tersebut ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah ya agar kami keluarkan habban biji-bijian wa nabatan ya tumbuh-tumbuhan wa jannat demikian juga kebun-kebun alfafa. Ya. Alhab kalbur wadzurrah li ta'amikum. Biji-bijian seperti gandum, kemudian jagung dan yang lain untuk makanan kalian. Ya. Wan nabat kal kala wal usub li hayawanatikum. Demikian juga Allah tumbuhkan ya, tumbuh-tumbuhan seperti ya rerumputan, untuk hewan-hewan kalian. Wa jannatin ay basatin multaffah al-asjar. Demikian juga ya Allah jadikan kebun-kebun yang sangat rindang, yang sangat ya uh, sejuk ya, sangat rindang, ghanna bistimar yang penuh dengan buah-buahan. Al-mukhtalif al-alwan yang rasanya, warnanya itu berbeda-beda dari semua buah-buahan yang ada tadi. Subhanallah ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan tumbuh-tumbuhan dengan ya warna daun yang berbeda-beda, dengan dahan yang berbeda-beda. Allah tumbuhkan juga buah-buahan dengan bentuk yang berbeda-beda, warna yang berbeda-beda, dengan rasa yang berbeda-beda, dengan ya sifat dan karakter yang berbeda-beda. Padahal semuanya tumbuh dari ya tanah yang sama. Ya tumbuh dari dari tanah yang sama tetapi dengan ya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala Allah Tumbuhkan itu semuanya untuk kehidupan manusia. Ya, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu jami'an. Selanjutnya wa tuum kull hadhihi al-madkurat muftaqirah ila qudratin la yu'jizuha syai'un. Ya, demikian juga bentuk dari makanan dan minuman termasuknya buah-buahan tadi maka semua yang disebutkan tadi muftaqirah ila kudratin. Semuanya membutuhkan satu kemampuan la yu'jizuha syai'un. Ya, yang tidak bisa dikalahkan oleh sesuatu yang lain. Wa ilmun ahata bi kulli syai' membutuhkan satu ilmu yang melingkupi segala sesuatu. Wa hikmah la yakhlu minha syai' membutuhkan satu hikmah ya yang tidak hilang darinya tidak kosong darinya segala sesuatu. Wa rahmatan ta'um kullasyai. Demikian juga rahmat Allah yang membutuhkan satu rahmat yang mencakup segala sesuatu. Wallahu wahdahdul qudrah. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Dzul qudrah yang memiliki kudrah kemampuan wal ilm, hikmah wal rahmah. Fa kaifa yunkiru tauhidahu? Maka bagaimana mungkin kemudian mereka mengingkari untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala wa yukadzib rasulahu bagaimana mereka mendustakan rasulnya sallallahu alaihi wasallam wa yastab'id ba'thahu linnas au bi'thahu linnas kemudian mereka mengatakan tidak mungkin terjadinya hari kebangkitan untuk manusia yaumul qiyamah pada hari kiamat lihisabihim wa mujazatihim untuk menghisab menghitung amalan mereka untuk membalas amalan mereka ala a'malihim fi hadhihi dar atas amalan mereka di dunia ini wahia mukhtalifah dan keadaan amal mereka berbeda-beda minha salih wa minha al-fasid ada yang beramal saleh ada yang membuat kerusakan hal minal hikmah fi syai' apakah termasuk dari perkara hikmah an yadlima adh-dhalimun an yudlama adh-dhalimun wa yufsid al-mufsidun ya. Tatkala orang-orang yang zalim mereka berbuat kezaliman ya, kemudian mereka membuat kerusakan. Wa ya'dil al-adilun sedangkan orang-orang yang adil mereka selalu kokoh di atas keadilan. Wa yuslih al-muslihun mereka selalu berbuat baik. Ya mengadakan perbaikan wayamutun sawaan. Kemudian mereka semuanya akan mati dalam keadaan sama. Ya. Ini pertanyaan yang amat besar ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum untuk menguatkan keimanan kita. Kalau tidak ada hari kebangkitan, tidak ada hari pembalasan. Ya, tidak ada hari perhitungan atas amalan mereka. Apakah itu ya perkara adil? Apakah dikatakan adil ketika orang yang zalim ya dengan orang yang adil itu setelah mati sama saja? Orang yang berbuat baik dengan orang yang membuat kerusakan setelah mati sama saja. Ya, maka ini bukan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah perkara yang diterima oleh akal yang sehat. Ya. Ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum. Wa yamutun sawaan walayakun huna hunaka hayatun ukhra yajzi fiha al-musi bi isaatihi wal muhsin bi ihsanihi sehingga di sana tidak ada kehidupan baru kembali ya tidak ada kehidupan lagi setelah kematian sehingga orang yang berbuat jelek tidak akan dibalas atas kejelekannya dan orang yang berbuat baik tidak akan dibalas dengan kebaikannya ya maka yang demikian perkara yang tidak mungkin. Ikhwani fillah azan yallahu wa Kalau kita pelajari salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat adil Allah Subhanahu wa taala. Ya bahwa semua kehidupan ini adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Terpancar dalam seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada yang nampak, yang kita rasakan, yang kita lihat kecuali semuanya menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang berbuat baik akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Tidak ada satu kebaikan pun yang sia-sia, kemudian Allah biarkan begitu saja, bahkan Allah balas kebaikan tersebut di dunia dan di akhirat. Ya, kita merasakan semuanya tatkala kita mendekatkan diri kepada Allah, tatkala kita bersungguh-sungguh untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapatkan balasan tersebut ada di dalam hati kita. Kita merasakan ketenangan, ketentraman, ya. Kita merasakan kebahagiaan yang luar biasa yang tidak pernah kita rasakan sebelumnya. Maka itu balasan Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Maha Adil. Ya. Sehingga mereka orang-orang yang ya tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala Entah itu mereka berbuat baik maupun berbuat jelek, mereka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai pun mereka berbuat baik, orang-orang kafir, mereka berbuat baik, mereka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebahagiaan yang itu menghabiskan pahala mereka di dunia. Sehingga tidak tersisa untuk akhirat. Tidak tersisa kebaikan mereka di akhirat. Kenapa? Karena sudah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita dapati orang-orang kafir mereka bersemangat untuk ya membantu orang lain, ya untuk ya masuk dalam perkara-perkara sosial, ya mereka merasa bahagia dengan seperti itu. Allah balas kebaikan mereka dan habis balasan tersebut di dunia sehingga tidak tersisa di akhirat kecuali dosa kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga tidak ada sesuatu yang keluar dari semua sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tadi bahwa Allah Maha Adil, maka tidak ada yang keluar dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang Allah ciptakan di atas keadilan. Tidak sesuatu yang tercakup dalamnya kedzaliman sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang sifat yang sempurna. Ya, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum bagaimana kalau kemudian kita berbicara tentang kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka semuanya. Allah berikan kehidupan pada mereka semuanya. Allah biarkan mereka semuanya. Ya, apakah mereka memilih jalan yang benar maupun memilih jalan yang baik? Ya, memilih jalan yang jelek. Maka Allah berikan kesempatan pada mereka semuanya. Dan kemudian pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan kepada mereka. Maka ini adalah adilnya Allah Subhanahu wa taala, hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum ini ayat 1 sampai dengan ayat 16 ya dari surat An-Naba. Ya, manhaj beliau yang pertama adalah menyebutkan tentang uh, syarhul kalimat, kemudian yang kedua makna ayat ya penjelasan ya secara umum dari ayat-ayat tersebut dan kemudian yang terakhir yang ketiga yaitu hidayatu al-ayat. Madhahiru al-qudrah wal ilm wal hikmah wal rahmah al-ilahiyah fi kullil ayat min qawlihi alam naj'alil arda mihada ila qawlihi wa jannatin alfafa. Ya, tanda-tanda, mazahir tanda-tanda kudrah Allah, kemampuan Allah, ilmu Allah, hikmah Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, nampak pada semua ayat ya yang Allah sebutkan dari mulai alam naj'alil arda mihada sampai pada wa alfafa. Ya ikhwani fillah rahimakumullah, ini faedah yang pertama, petunjuk yang pertama bahwa ketika kita mau mentadaburi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang ada di depan kita semuanya, ya sungguh kita akan sampai pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada rasa cinta kepada Allah, rasa takut kepada Allah, ya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala itu semuanya akan ada dengan kita di antaranya mentadaburi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Selanjutnya yang kedua takrir akidati al-ba'thi wal jaza' wan nubuwah wat tauhid yaitu penegasan terhadap akidah keyakinan atau akidah akan adanya hari kebangkitan, hari pembalasan, kemudian kebenaran nubuah, ya kebenaran kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wahiyallati ikhtalafan nasu fiha. Di mana manusia berselisih dalam perkara ini mabaina musbit wa nafin antara yang menetapkan dan menafikan wa musaddiq wa mukadzib antara yang membenarkan dan mendustakan Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum maka dari perbedaan tersebut ya bagaimana kita kemudian membenarkan mana yang benar di antara perbedaan mereka ya maka jawabannya ada di sini ayat 1 sampai dengan ayat 16 ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah ya terkadang alasan-alasan yang sampai di akal mereka ya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah bahkan orang-orang yang tidak beragama sama sekali orang-orang ateis ya yang mereka ya menafikan Tuhan ya sama sekali tidak ada kehidupan mereka itu yang namanya Tuhan ya ada di pikiran-pikiran mereka ada di benak-benak mereka sesuatu yang nyantol ya syubhat yang kuat di benak mereka. Padahal kalau kita mengetahui ayat-ayat yang seperti ini semuanya akan akan sirna syubhat tersebut, kerancuan tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Hikmah. Ya dalam segala perbuatannya. Tadi kalau kembali kepada mengenal asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala maka subhanallah kita akan semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai ada contohnya pertanyaan dari mereka ya, apakah Allah mampu membuat sesuatu yang Allah tidak kuat untuk mengangkatnya misalnya. Ya, pertanyaan yang konyol. Ya. Buat mereka itu suatu yang sangat besar, itu yang menjadi akidah mereka, keyakinan mereka bahwa itu sekedar keyakinan-keyakinan yang tidak benar kata mereka. Wal billah. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang kemudian ya menjauhkan hati dari keimanan padahal kita melihat dengan bukti-bukti yang Allah ciptakan keimanan kita berdasarkan pada dua ayat ayat kauniyah dan ayat Quraniyah atau ayat wahyu ya ayat kauniyah tadi yang disebutkan di sini semua penciptaan Allah ini tanda-tanda akan adanya yang menciptakan dan tidak ada zat yang mengatakan menciptakan ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada zat lain yang mengatakan menciptakan langit dan bumi, matahari dan bulan, bintang-bintang semuanya. Tidak ada zat yang mengatakan yang menciptakan ini semuanya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika Allah kemudian mengatakan bahwa ini yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup sampai di situ. Ya. Dengan segala keelokan, ya, kehebatan, kedahsyatan ciptaan ini semuanya, Allah masih berikan lagi kekuatan keimanan kita dengan mengutus para nabi dan para rasul. Ya, untuk menguatkan keimanan tersebut, Allah utus para nabi dan para rasul yang mana mereka ada yang saling bersambung waktu mereka satu dengan yang lain, saling bertemu di antara para nabi dan rasul tersebut. Tapi sebagian terputus. Di sana ada fatrah, ada jarak di mana para nabi tidak bertemu dengan nabi sebelumnya. Ya. Sehingga kalau kemudian dianggap bahwa itu sekedar ya warisan dan warisan dan warisan, maka tidak benar. Kenapa? Karena di sana ada beberapa nabi yang kemudian tidak bertemu dengan nabi sebelumnya dan banyak yang seperti itu. Ya, bahkan Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, beliau tidak berjumpa dengan Nabi sebelumnya. Tetapi ternyata dakwah mereka sama persis, tidak ada yang berbeda. Semua mendakwahkan ya, aniyabudullah Wasstani butohud Beribadahlah kalian kepada Allah dan tinggalkan semua kesyirikan. Ya, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya. Sehingga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ada iman yang sangat kokoh yang tidak bisa digoyahkan ya dengan subhat-subhat yang ya dianggap mungkin kuat oleh orang-orang yang tidak beriman tetapi itu dalam perkara yang sangat sepele sekali. Ya bahkan dalam sebuah hadis sebutkan jika sampai kemudian syaitan mengatakan kepada kalian siapa yang menciptakan Allah maka tinggalkan, maka ta'awud, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena tidak semua pertanyaan itu benar. Ada pertanyaan yang salah, ada pertanyaan yang menyesatkan. Ada pertanyaan yang kemudian menjatuhkan seorang kepada kejelekan dan kesesatan. Ya, maka kita harus bisa membedakan antara pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kenapa? Karena hakikatnya tatkala kita semuanya sudah masuk dalam ya tadi kematian, masuk di alam kubur, masuk di ya hari kebangkitan, kemudian hari pembalasan. Apakah masuk dalam surga atau masuk dalam neraka? maka semua orang sudah tidak bisa lagi berhujjah, tidak bisa lagi untuk mempertahankan keyakinannya, tidak ada manfaatnya sama sekali, bahkan yang ada adalah penyesalan. Ya, semua manusia siapapun dia, mungkin sebelumnya dia yakin dengan keyakinannya, ya, itu semuanya akan menyesal tatkala ya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga tidak boleh kemudian akal kita, hati kita ini liar sehingga keluar dari aturan-aturan. Makanya Ketika Nabi SAW mengatakan tadi, ketika Allah, syaitan, iblis mengatakan pada kalian, siapa yang menciptakan Allah? Ya, kita tidak kemudian diajari oleh Nabi SAW untuk mengatakan mencari-cari jawaban tidak, tapi berlindunglah pada Allah. Ya ucapkanlah auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, kenapa? Karena akal kita terbatas, tidak boleh kita sombong. Ya, kemudian kita akan terus ya mengejar segalanya dengan akal kita tidak bisa. Ya, harus berbanding antara akal kita dengan hati kita, dengan keimanan kita. Bahkan akal kita harus tunduk kepada kepada keimanan, tunduk kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya ini uh, sesi pertama kajian kita. Kita istirahat dulu dan insyaallah kita lanjutkan setelahnya.